Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang selanjutnya barakallahu fikum wa yaitu syarah yang disampaikan oleh Syekh Al Fauzan Habibullah taala mengenai permasalahan yang kelima daripada perbuatan atau ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah atau keyakinan atau pedoman yang mereka miliki yaitu bahwasannya mereka berhujah dengan banyaknya pengikut atau berhujah dengan banyaknya enam Eh, sesuatu yang diamalkan untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah yang benar. Padahal itu tidak bisa dipastikan dalam artian setiap yang banyak itu benar. Kemudian sudah kita jelaskan juga tidak pula yang sedikit itu benar, namun patokan sandaran yang kita jadikan timbangan, yang kita jadikan mikias yaitu mizan barakallahu fikum yaitu berpegang teguhnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah timbangan yang akan kita akan bisa menilai. Kita akan bisa menilai bahwasanya orang tersebut di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Kelompok atau misalkan na'barakallahu fikum ajaran tersebut di atas kebatilan atau di atas al-haq. Dengan apa kita menilai? Dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Kita baca saja di sini. Asyarah min masail jahiliyah. Kata Syekh Salih Fauzan, Habibullah Ta'ala Min masail jahiliyati termasuk permasalahan-permasalahan perbuatan atau ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah annahum yastadilluna bil aksarin 'alal haq bahwasanya mereka berdalilkan beristidlal dengan apa? Dengan mayoritas alal haq untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah kebenaran. Wa yastadilluna bil aqallin 'ala ghairil haq dan mereka berdalilkan beristidlal nam dengan apa? Dengan minoritas atau atau sedikitnya pengikut Nah, untuk menunjukkan itu tidak di atas kebenaran. Famakana alil aksar indahum fawal hak. Maka nam apabila ajaran atau pengikut nam itu yang lebih banyak menurut mereka itu yang benar. Wa makana alaihi aqal wa makana alaihi aqal ghairu haq. Maka apabila pengikutnya atau ajaran atau amalan yang dilakukan itu adalah atau orang yang melakukan itu sedikit berarti itu, itu tidak benar Hadza huwal mizanu indahum fi ma'rifatil haqqi minal batil. Inilah timbangan menurut mereka. Inilah timbangan menurut mereka untuk mengenal atau mengetahui kebenaran, nah atau mengenal atau mengetahui al-haq minal batil daripada kebatilan. Jadi mizannya mereka, timbangan mereka adalah apa? Adalah dilihat banyak atau sedikit. Kalau banyak berarti itu yang benar. Kalau sedikit berarti itu yang keliru. Nah, seperti itu. Wahada khata'un ini keliru. Nah, seperti ini yaitu timbangan menimbang se Nah, barakallahu fikum menimbang kebenaran dengan apa? Dengan aksariyah atau dengan Nah, barakallahu fikum dengan mayoritas itu tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, namun yang yang tepat, yang benar adalah barakallahu fikum kita menimbang nah kebenaran atau al itu dengan apa? Dengan berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an wa sunnah. Nah, berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah kita yang akan kita jadikan timbangan atau mizan untuk kita mengetahui bahwasanya nama seseorang atau ajaran itu di atas kebenaran. Bukan banyaknya pengikut, bukan banyaknya amalan yang dilakukan, bukan. Nah, barakallahu fikum kalau ada amalan ritual kemudian banyak yang melakukannya berarti ritualnya benar. Bukan itu sandaran kita. Sandaran kita adalah nama yang sudah kita ulang-ulang tadi yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nama Lianna Allah Jalla wa Ala yaqul dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, iyattabi'una illa dhon wa inhum illa yakhrusun." Dan jika engkau mentaati mayoritas atau kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka tidak membangun ucapannya, perbuatannya di atas keyakinan atau di atas dalil namun membangun ucapan dan perbuatannya di atas hawa nafsu dan juga Naam di atas apa perkara yang tidak bersumberkan oleh tidak bersumberkan dari syariat Naam barakallahu fikum. Iyattabi'una ila tidaklah mereka mengikuti kecuali prasangka saja. Bukan di atas keyakinan, bukan di atas ilmu. Wa innahum illa yakhrusun dan tidaklah mereka melainkan pembohong. Nah, mereka naam kadzabun. Ya, mereka adalah orang-orang yang Nah, barakallahu fikum berdusta eh, atau mereka adalah orang-orang yang bikin-bikin perkara yang baru. Naam seperti itu. Wa yakun subhanahu wa ta'ala dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinna aktsaran nas la ya'lamun." Perhatikan ini. Dalil yang menunjukkan bahwasanya yang banyak itu belum tentu benar. Allah Ta'ala berfirman akan tapi kebanyakan manusia itu mereka tidak mengetahui. Jadi kebanyakan manusia itu bodoh. Naam. ya Dzuluman jahula. Ya, sebagaimana Allah telah sifatkan zaluman jahula. Sering berbuat kezaliman dan juga aslinya manusia itu bodoh barakallahu fikum sehingga dengan kebodohan tersebut barakallahu fikum kalau orang itu tidak sadar, tidak mau kembali kepada kebenaran, tidak mau mencari kebenaran kemudian tidak mau berusaha menghilangkan kebodohan tetap senantiasa kembali pada hukum awal itu bodoh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Berikutnya, Wa سبحانه subhanahu wa ta'ala wa ma wajadna li وجدنا min ahdin wa in wajadna Dan tidaklah kami menjumpai ngam li aktsarihim min ahdin dalam artian zaman-zaman atau eh, kebanyakan mereka dari zaman ke zaman. Wa in wajadna dan jika kami mendapatkan dan tidaklah kami mendapatkan aksarohum kebanyakan mereka melainkan apa? Melainkan mereka adalah dalam keadaan fasik. Ila dzalika Nah, nah kalau fikum atau yang selain itu daripada dalil-dalil yang ada. Fal mizanu laysa huwal kasrah wal qillah. Kata beliau ini benar ya. Maka timbangan itu Naam bukanlah kebanyakan mayoritas atau kilah itu sedikit atau minoritas, bukan. Naam, kata beliau. Balil mizanu huwal haq. Bahkan timbangannya adalah al-haq kebenaran itu. Al-Quran dan as-sunnah. Faman kana al-haq. Maka barang siapa yang di atas kebenaran, Wa in kana wahidan walaupun sendirian, fa innahu wal musib, maka itulah yang maka dia adalah yang benar. Wa huwa alladhi yajibul iqtida'u bih dan dialah yang wajib untuk diikuti. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Sebagaimana perkataan Abdullah al-Imam Na'am barakallahu fikum perkataan salah satu sahabat yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana dinukilkan oleh Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih, "Nam al-jama'atu ma wafaqa haqqa wa in kunta wahdak." Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran. Apa-apa atau perkara yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Jadi walaupun kita sendirian, kita sedikit tapi kita berada di atas al-haq itulah jamaah. Dihukumi dengan al-jamaah barakallahu fikum. al itu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Ucapan al-Imam Naam barakallahu fikum Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Naam, sahabiyun jalil. Al-jama'atu jamaah ma wafaqal haqqa Wa in kunta wahdak jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Naam, seperti itu. Kemudian ditegaskan juga oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Beliau menyatakan bahwasannya balil haqqu haqqun. Naam, wa illam yakul bihi ahadun bayangan tuh. Bahkan yang namanya benar tuh pasti benar. Nah, yang namanya hak itu hak yang namanya benar itu benar. Nah, walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Walaupun tidak ada seorang pun yang mengucapkannya, yang namanya benar itu benar. Kemudian beliau mengatakan wal batilu batilun dan kebatilan tetap batil. Yang namanya kebatilan tetap batil. Naam, walau ijtama' alaihi jami'u ahli al-ard, walaupun seluruh penduduk bumi ini berkumpul di atas kebatilan tersebut tetap batil. Naam, seperti itu. Jadi kita menilai kebenaran bukan di atas apa? Bukan di atas Nah, barakallahu fikum mayoritas banyaknya pengikut bukan. Nah, bahkan Imam Bukhari rahimahullah, nah barakallahu fikum beliau pun juga mengakui bahwasanya yang namanya ahlus sunnah wal jamaah itu sedikit. Ahlus sunnah wal jamaah itu sedikit. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Nah, eh, dalam <clears throat> kitab beliau beliau menyatakan di situ barakallahu fikum bahwasanya Imam Bukhari menyatakan Abdul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Naam. Kata beliau bahwasanya kaum muslimin yang paling afdal eh, adalah seorang laki-laki yang menghidupkan, mengajarkan na'am barakallahu fikum mengajarkan as-sunnah daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mati, yang sudah terpendam, yang sudah tidak muncul lagi tapi dimunculkan kembali dalam artian didakwahkan kembali, dikembangkan kembali Nah, barakallahu fikum dihidupkan kembali. Itulah kaum muslimin yang afdal. Kemudian beliau mengatakan apa? Mengatakan apa? I'lamu rahimakumullah atau isbiru. Nah, kata beliau isbiru, bersabarlah kalian semuanya rahimakumullah. Semoga Allah Taala merahmati kalian. Fa innakum aqallun nas. Karena sungguhnya kalian itu adalah manusia yang paling sedikit. Dalam artian apa? Dalam artian ahlus sunnah wal jamaah pemegang kebenaran itu sedikit sekali Nah, barakallahu fikum. Naam. Sehingga beliau pun juga menyatakan fasbiru ya ashabas sunan. Eh? Fasbiru ya ashabas sunan kata beliau. Rahimakumullah, semoga Allah telah merahmati kalian. Fa innakum aqallun nas, karena sungguhnya kalian itu adalah apa? Adalah manusia yang paling sedikit. Ahlus sunnah wal jamaah dimanapun berada paling sedikit. Nah, daripada ahlu bid'ah wad dalal hizbiyin. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Namun perlu diingat ya, Eh, walaupun berbeda-beda negara, berbeda-beda suku, berbeda warna kulit, dan juga berbeda bahasa, namun selama berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tetap kita katakan Sunniyun, Salafiyun, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Baik yang di Singapura, maupun yang di Malaysia, maupun yang di Indonesia, di Arab Saudi, atau mungkin di Yaman, atau mungkin di Jazair, kemudian di Nam, di Mesir, atau mungkin di Nabar, Barakallahu Maghrib, Maroko, atau mungkin di Tunisia, dan semisalnya semua yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafil ummah nam qawlan wa amalan wa i'tiqadan ucapan amalan dan keyakinan fa innahu min ahli sunnati wal jamaah maka sesungguhnya dia termasuk ahli sunnah wal jamaah berbeda-beda tapi tetap satu juga apa maksudnya berbeda negara berbeda suku berbeda bahasa berbeda warna kulit tapi tetap satu ahli sunnah wal jamaah selama apa selama berpegang teguh dengan Al-Quran was Sunnah. Jadi kita nilai bukan banyaknya pengikut, bukannya sedikit, bukan sedikit pengikutnya, tapi yang kita nilai apa? Al-Haq yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Nah, nah ucapan Imam Ibn Hazm tadi juga bagus sekali. Beliau mengatakan falhaku hakun. Nah, maka yang namanya kebenaran itu pasti benar. Yang namanya hak itu pasti hak. Nah, kata beliau. Nah, wa illam yakul biha hadun, walaupun enggak ada seorang pun yang mengucapkannya. Eh, balil haqqu haqqun wa illam yakul biha hadun. Bahkan yang namanya hak itu hak, walaupun tidak ada seorang pun yang tidak nah, walaupun tidak ada seorang pun yang menyatakannya. Nah, kemudian apa? Wal batilu batilun dan batil itu batil. Walau istama' alaihi jami'u art ard walaupun berkumpul seluruh walaupun sepakat seluruh penduduk bumi ini. Nah, yang namanya batil batil kan nampak. Qul ja'al haqq wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Katakanlah sungguh telah datang kebenaran dan hancur kebatilan. Naam. Dan bahwasanya kebatilan pasti akan hancur. Naam seperti itu. Bahwasanya kebatilan pasti akan hancur. Naam. Kemudian berkata Imam Naam Asy-Syaukani rahimahullah sebagaimana dalam kitab Adabut Talab, nah beliau menyatakan bahwasanya la hujjata fi ahadin. Enggak ada satu hujah pun nam yang ada pada seorang yang orang yang mana? Orang yang khalafat sunnah sabitah. Orang yang menyelisih apa? Sunnah yang telah datang an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalla adaduhum au kathur. nam walaupun jumlah mereka banyak atau sedikit. Ya, walaupun jumlahnya banyak atau sedikit kalau menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka tidak memiliki hujah satu hujah pun. Nah, tidak memiliki argumen, tidak memiliki dalil. Nah, selama apa menyelisih Al-Quran dan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dikit lagi. Kata beliau di sini barakallahu fikum. Naam. Wa idza kanat al-kasra 'ala batil ala batilin dan apabila yang banyak itu atau yang mayoritas itu di atas kebatilan fa innahu yajibu rafduha wa adamul ikhtirar biha maka wajib menolaknya meninggalkannya dan tidak boleh tertipu dengannya fal ibratu bil haq ini perhatikan al ibrah bitamassukihi bil kitab sunnah al ibrah bil haq ini diberikan timbangan, sandaran, patokan itu adalah kebenaran. Walidali kenyakun ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan al-haqqu la yu'rafu birrijal. Bahwasanya kebenaran itu tidak dikenal dengan para lelaki dalam artian tidak dikenal dengan banyaknya enam para lelaki atau banyaknya pengikut. Wa inna yu'rafu rijal bil dan hanya saja diketahui atau dikenal seorang nah para lelaki atau pengikut-pengikut Nah, barakallahu fikum itu dengan kebenaran. Dengan kebenaran itulah mereka akan dikenal. Tapi apa? Tapi kebenaran tidak dikenal dengan banyaknya manusia. Faman kana 'alal haqqi fa huwa alladhi yajibu al-iqtida'u bih. Maka barang siapa yang di atas kebenaran, di atas al-haq maka itu maka dia maka dialah yang wajib untuk dijadikan panutan atau pedoman barakallahu fikum. Di antaranya ada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Nah, eh, beliau adalah pedoman tauladan kita barakallahu fikum, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua-duanya maksum, terjaga dari kesalahan. Enam. Jadi jangan sampai mengukur yang namanya ahlus sunnah jamaah itu yang harus yang banyak pengikutnya. Kalau cuma sedikit, eh, maka nggak dikatakan ahlus sunnah jamaah itu keliru ya. Barakallahu fikum keliru. Yang tepat bagaimana? Yang tepat itu al-ibrah bil haqqi wa illa Nah, barakallahu fikum wa illam yaqul bihi ahadun. Bahwasanya yang jadikan patokan sandaran itu adalah kebenaran walaupun nggak ada seorang pun yang menyatakan barakallahu fikum. Naam. Jadi jangan sampai tertipu atau tergiur atau kita takut dengan apa? sedikitnya pengikut jangan kita bukan mencari pengikut, kita berdakwah, belajar. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan banyak pengikut, bukan pula sedikitnya pengikut. Nah, yang sedikit belum tentu benar, yang banyak pun belum tentu benar. Nah, barakallahu fikum namun kebenaran diukur dengan apa? Dengan berpegang teguhnya dengan, uh, terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, barakallahu fikum di bawah bimbingan atau di bawah pemahaman salafun saleh dari kalangan sah nah, sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Naam. Cukup sekian dulu yang sampaikan. Semoga nambah barakallahu fikum sedikit untayan-untayan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah ini bermanfaat bagi kita semuanya nah di dunia sebelum akhiratnya nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.